kita memuji Allah Subhanahu wa taala, ucapkan alhamdulillah atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah anugerahkan kepada kita banyak nikmat yang eh, sungguh tidak bisa kita hitung. Secara khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Dan nikmat yang sangat terasa untuk saat ini yang Allah anugerahkan kepada kita ini nikmat umur panjang nikmat diberikannya kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas. Maka wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur maka nikmat akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk nabi yang kita cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya juga kepada atau untuk umatnya yang terus menerus ya mengikuti sunnah beliau yang menghidupkan sunnah beliau di zaman apalagi di zaman sekarang yang di zaman sekarang ini kita lihat ya banyak orang yang jauh dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa dan para pendengar radio Roja yang Allah muliakan pada kesempatan yang mulia ini, insya Allah Taala sebagaimana yang disampaikan oleh akhuna al-akh Ihsan Afilahullah Taala kita akan membahas sebuah kaidah yang sangat bagus, kaidah yang sangat agung, yakni al-aslu fi ma sakatallahu anhu al-hil. Hukum asal tentang apa yang Allah diamkan adalah halal. Jadi tentang apa yang Allah eh, diamkan hukum asalnya adalah halal. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala keikhlasan atau rezeki keikhlasan supaya amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kaidah yang akan kita bahas adalah al-aslu fima sakatallahu anhu al-hillu. Jadi hukum asal tentang apa yang Allah diamkan adalah halal. Kaidah ini adalah kaidah yang sangat besar kaidah yang sangat agung, kaidah yang sangat penting dan bermanfaat. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Thaymin rahimahullahu taala, beliau berkata, "Wahadhi hadhihi al-qa'idatu qa'idatun muhimmatun nafi'ah." Kaidah ini adalah kaidah yang penting dan kaidah yang bermanfaat. Dia akan memberikan manfaat kepada kita. Oleh karena itu, Mari kita perhatikan kaidah yang kita bahas dengan dalil-dalil beserta contoh-contohnya. Beliau berkata, "Tanfa'uka fi katsirin minal masail." Akan memberikan manfaat kepada Anda di banyak permasalahan. Banyak permasalahan yang kita hadapi bisa diselesaikan dengan kaidah ini. Beliau berkata, فَإِنَّمَا يَخْتَلِفُ اثْنَانِ فِي حِلِّ هَذَا الْمَأْكُولِ أَوْ تَحْرِيمِهِ نَقُولُ al-aslu al-hil. Apabila atau ketika ada dua orang yang berselisih, ketika ada dua orang yang berselisih tentang kehalalan sesuatu yang dimakan atau tentang kehalalan sesuatu yang diminum. Maaf, tentang kehalalan sesuatu yang dimakan atau tentang keharamannya. Begitu juga sama tentang uh, kehalalan atau pengharaman sesuatu yang diminum. Nakul, maka kita katakan al-aslu al-hil. Hukum asalnya adalah halal. Hukum asalnya adalah halal dengan kaidah ini. Ya. Syekh berkata, "Faman yadda'i annahu haram alaihi dalil." Siapa yang mengklaim bahwa dia itu haram, maka hendaknya mendatangkan dalil وعندما يختلف اثنان في عمل في الأرض من حراثة أو غيرها فإننا نقول الأصل الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه Kemudian dia pun berkata, apabila ada dua orang yang berselisih, berbeda pendapat ya, tentang sebuah amalan, sebuah pekerjaan, ya, pekerjaan untuk mengerjakan tanah sawah ya misalkan kata beliau tentang bercocok tanam ya kalau bahasa Jawanya macul ya bercocok tanam di sawah fa innana maka kami katakan al aslu al hil hukum asalnya adalah halal kecuali kalau ada dalil akan pengharamannya وعلى هذه القاعدة يجوز للإنسان أن يتمتع بكل ما في الأرض من مأكول ومشروب Di atas kaidah ini kata beliau rahimahullahu taala maka boleh bagi seseorang boleh bagi seseorang untuk yatamatta artinya bersenang-senang menikmati untuk menikmati seluruh apa yang ada di atas muka bumi ini dari makanan atau minuman dari makanan atau minuman wala haraja alaihi fi dhalik dan tidak ada dosa dalam masalah tersebut <coughs> illa an yakuma dalilun ala tahrim kecuali kalau ada dalil tentang pengharaman makanan atau minuman tersebut berikutnya kata beliau walau tanaza'a rajulani fi hilli hayawan kalau ada dua orang berselisih pendapat tentang kehalalan sebuah hewan. Faqala ahaduhuma, salah satunya berkata, "Hadza halal." Wa qala tsani, kemudian yang kedua berkata, "Hadza haram." Ini haram. Maka dengan kaidah ini kita tentukan yang mana yang benar. Kata Syekh, "Fa innal qawla qawlu man yakulu bi annahu halalun hatta yujida mudda'i tahrim dalilan ala annahu haram." Maka perkataan yang diambil, artinya perkataan yang benar adalah perkataan yang orang yang mengatakan bahwa dia itu halal kecuali kalau yang mengklaim tentang hal itu haram dia bisa mendatangkan dalil atas pengharamannya yakni ia mendatangkan dalil bahwa dia itu adalah uh, haram Kemudian di kitab lain di Syarah Riyadhus Shalihin jilid 4 Syekh Utsaimin pernah berkata tentang kaidah ini juga Beliau berkata wa bina'an ala hadhihi al-qa'idati al-'azimati allati bayyanaha Allah lana fi kitabih fa inna kullu fa inna kull man idda'a anna hadha haramun fa alayhi ad-dalil wa illa fal aslu annahu halal. Kata beliau dibangun di atas kaidah yang agung ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya maka setiap orang yang mengklaim tentang sesuatu itu haram maka hendaknya dia mendatangkan dalil yakni wajib baginya untuk mendatangkan dalil karena hukum asal hukum asal adalah halal ikhwati fillah rahimani rahimakumullah al-aslu fima sakata Allah anhu al-hil hukum asal tentang apa yang Allah diamkan adalah halal ini kaidah sangat penting sekali kaidah sangat bermanfaat kaidah sangat agung sebagaimana disebutkan oleh ulama ya dan perlu diketahui bahwa di dalam syariat Islam <clears throat> di dalam syariat Islam ya perkara itu ada tiga hal ya perkara-perkara tentang masalah halal perintah larangan dan apa yang Allah diamkan ya ini kita lihat ada tiga jenis ya jadi yang kita hadapi itu harus kita tahu di sana ada tiga perkara yang harus kita perhatikan dan ini dinilai dari, dari syariat. Yang pertama, imma ma'murun biha. Yang kedua, au manhiyun anha. Yang ketiga, au maskutun anhu. Au maskutun anhu. Ada tiga hal yang harus kita perhatikan dalam syariat. Ya. Ada perkara yang diperintahkan. Ya. Maka wajib kita melakukannya atau misalkan perkara itu perintahnya adalah sunnah maka sunnah kita melakukannya au manhiyun anha ada perkara yang dilarang maka kita dianjurkan untuk meninggalkannya kemudian yang ketiga ini yang sedang kita bahas sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang yani yang Allah diamkan yakni au maskutun anhu fa سكت anhu Allahu أو رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه عفو لا يلزمنا فعله ولا تركه apa yang Allah diamkan dan apa yang Rasul Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam diamkan, maka itu afu. Afu ini dimaafkan. Tidak mesti kita lakukan atau tidak mesti kita tinggalkan. Ini yang harus kita perhatikan dan kaidah ini, kaidah ini yani al-aslu fi ma sakata Allah anhu syara' eh, al-aslu fi ma sakata Allah anhu al-hil ini tentang masalah yang ketiga. Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Ini Allah Subhanahu wa taala diamkan dan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga eh, diamkan. Ini kaidah yang sangat besar, kaidah yang harus kita ketahui. Ya. Eh, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kesempatan yang lain kita lihat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam uh, eh, Manjuk Fatawa dan Rosail beliau menjelaskan kata beliau wala yanbaghi lil 'abdi an yarudda ni'matallahi 'alaihi fayuharrim nafsahu minha bighairi mujibin syar'i tidak sepantasnya bagi seorang hamba menolak nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya kemudian dia mengharamkan dirinya dari nikmat tersebut tanpa adanya dalil syar'i. Fa inna Allah Ta'ala qala Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat yang 87, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jangan haramkan hal-hal yang baik yang Allah halalkan untuk kalian dan janganlah kalian melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala di sini melarang orang-orang yang beriman mengharamkan hal-hal yang thayyibat, hal-hal yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala <clears throat> juga membantah orang yang menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu dengan dasar hawa nafsu mereka. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-32, "Qul man harrama zinata Allahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati rizq" Katakanlah, siapa yang mengharamkan apa yang eh, siapakah yang mengharamkan zinat Allah, perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Dan siapa yang berani mengharamkan at-tayyibat, hal-hal yang baik dari rizki yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kemudian juga di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-116 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa taqulu lima, tas, lima tasifu kadhib هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون artinya wala taqulu janganlah kalian berkata tentang apa-apa yang disifatkan dengan lisan kalian dengan kedustaan hadha halal wa hadha haram dan berkata ini halal ini haram ya Litaftaru 'ala Allahi al-kadhib untuk berdusta atas nama Allah dengan eh, untuk berdusta atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Kata Allah sesungguhnya orang-orang yang mengada-ada kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala mereka tidak akan beruntung. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu berkata tentang al-basal. Al-basal ini bawang ya. Eh? al quraf Sebagaimana dalam Sahih Muslim, Rasul berkata, "Innahu laisa li tahrim ma ahallallah." Ya, sesungguhnya tidak halal bagi itu, eh, tidak boleh bagi bagiku mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya. yajuzu li ghairihi an yuharrim ma ahallallah maka bagaimana bagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan Maksud dari penjelasan ini, ikhwati ya, para pendengar dan para uh, pemirsa yang Allah muliakan, kaidah ini adalah salah satu bentuk takhfif, salah satu bentuk keringanan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala serta rukhsah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala ketika mendiamkan sesuatu tidak diperintahkan dan tidak dilarang maka menunjukkan itu adalah hukum asalnya halal. Hukum asalnya itu halal. Dan bagi kita, maka tidak boleh kita ini melampaui batas, melampaui batas syariat, ya. Dengan eh, dengan apa? Dengan mengharamkan sesuatu. Seperti misalkan gini. Ada dua orang berselisih tentang sebuah makanan. Misalkan kalau di, di, di Jawa Barat, dan maruf orang-orang Jawa Barat suka yang namanya sayur mayur atau lalaban. Ya sen? Lalaban. Ada lalaban yang daunnya seperti ini, apa namanya? Yang hijau daun. Hmm? Lalaban misalkan kangkung atau apa itu sen yang lalaban yang kepong apa? untuk untuk suka makan kan? Nah, Iya, lupa namanya. Iya. Ya, misal Orang ber, ambil aja lah misalnya kangkung ya. <clears throat> kangkung. Ambil kangkung. Orang berselisih pendapat tentang kangkung. Kan nggak ada dijelaskan dalam Al-Qur'an, tidak disebutkan dalam sunnah, ya. Ada perbedaan pendapat. Satu mengatakan kangkung haram. Satu mengatakan kangkung halal ya akhi. Satu enggak haram. Haram karena apa? Karena misalkan enggak ada dalam Al-Qur'an dan sunnah. Satunya enggak ini halal. Ah, gimana ceritanya kalau ini? satu mengatakan halal, satu mengatakan haram. Maka yang benar adalah perkataan yang mengatakan halal. Karena apa? Karena hukum asal dari apa yang Allah diamkan adalah halal. Hukum asal dari apa yang Allah diamkan adalah uh, halal. Ya. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi Allah tidak menyebut masalah kangkung, masalah dari makanan, ya maka hukum asalnya halal. Maka yang benar adalah yang mengatakan tentang halalnya kangkung, misalkan begitu. Dan ini bisa dikiaskan dengan makanan-makanan yang ada dan minuman-minuman yang ada selama belum datang dalil yang mengharamkannya. Ya, selama tidak ada keterangan atau dalil yang dengan tegas mengharamkan makanan dan minuman tersebut atau apa saja yang ada di atas muka bumi ini. Nah, ini yang harus kita pahami karena apa? Karena Eh, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, mengharamkan yang halal ini lebih dahsyat daripada dan eh, sekali lagi mengharamkan yang halal ini lebih dahsyat daripada menghalalkan yang haram. Sekali lagi, mengharamkan yang halal lebih dahsyat daripada meng menghalalkan yang haram. Sama-sama saja tidak bolehnya sama. Kita kita nggak boleh meng meng menghalalkan yang haram. Ya, Begitu juga kita tidak boleh mengharamkan yang halal. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sifat e, ingin dan suka rukhsahnya Allah Subhanahu wa taala itu di, di, di diambil oleh hamba-hambanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala punya rukhsah-rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala itu suka kalau diambil oleh hamba-hambanya. Oleh karena itu, perhatikan tidak boleh kita mengha mengharamkan sesuatu yang halal. Oleh karena itu kaidah ini kaidah yang harus kita pahami. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini tentang uh, kaidah. Al-aslu fi ma sakata anhu fi ma sakata Allah anhu al-hil. Hukum asal tentang apa yang Allah diamkan itu halal. Hukum asal tentang apa yang Allah uh, diamkan yang tidak Allah perintahkan, tidak Allah larang adalah halal. Selama belum ada dalil pengharamannya. Taib. Apa dalilnya? Dalil dari kaidah ini. Dalil dari kaidah ini ya, kita lihat ada beberapa dalil. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 29 dan surat Al-Jasiyah ayat 13. Al-Baqarah ayat 29, Al-Jasiyah ayat 13. Di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kalian ma fil ardi jami'a. Apa yang ada di atas muka bumi ini semuanya. Kemudian di surat Al-Jathi ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an dan Allah Subhanahu wa taala tundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya. Allah Subhanahu wa taala menundukkan semua apa yang ada di langit dan semua apa yang ada di bumi untuk kalian. Sisi pendalilan dari dua ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala berbicara dalam dua ayat ini dalam rangka imtinan, memberikan karunia kepada hamba-hamba kepada manusia, kepada kita semua. Dan tidaklah Allah memberikan sebuah anugerah illa bil jaizil bil jaizil mubah la bil mahdhuril mamnu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kecuali dengan sesuatu yang jaiz al mubah. Sesuatu yang boleh dan mubah. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita sesuatu yang dilarang dan ke sesuatu yang haram. Di mana Allah Subhanahu wa taala menghabarkan dalam dua ayat yang mulia ini kepada hamba-hambanya Allah berikan eh, anugerah ya dengan menciptakan seluruh apa yang ada di muka bumi ini wa taskhiriha lahum dan Allah tundukannya untuk mereka. Allah tundukkan untuk mereka. Oleh karena itu Syekh Utsaimin rahimahullah tentang hal ini beliau berkata, "Al-aslu fi kulli ma fil ardi min a'yanin wa, nama, wa manafi' al-hil wal ibahah." Hukum asal dari seluruh apa yang ada di muka bumi dari benda-benda dan kemanfaatan-kemanfaatan itu hukum asalnya adalah halal dan mubah karena kata beliau li anna lam karena lam pada kalimat lakum khalaqa lakum lam di situ adalah lil ibahah di makna al-ibaha untuk uh, makna pemubahan. Dan beliau berkata, "Wa man idda'a tahrima syai'in minhu fa dalil." Siapa yang mengklaim tentang keharaman sesuatu darinya, maka hendaknya dan wajib dia mendatangkan dalilnya. E, dalil yang ketiga adalah Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 168. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi ini, ya. Kulu, makanlah dari apa yang ada di bumi ini sesuatu yang halal dan yang tayyib. Tentang wajah, wajah atau sisi pendalilan dari ayat yang mulia ini, Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa ala hadza fayakunul asl fima fil ardi annahu hillun lana." Di atas hal ini, hukum asal yang ada, hukum asal apa aja yang ada di muka bumi ini adalah halal untuk kita semua. Faman idda'a tahrima syai'in mimma fil ardi kulna iti bid dalil. Fa in ja'a bid dalil fa illa wa illa fal aslu al hil. ولا فرق في ذلك بين الحيوان والجماد والأشجار والثمار وغيرها والأصل فيها الحل حتى يكون دليل على المنع Beliau berkata, barang siapa yang mengklaim tentang pengharaman sesuatu dari apa yang ada di muka bumi ini, maka kita kita katakan itu dalil. Datangkan dalil, datangkan dalil. Kalau misalkan dia mendatangkan dalil, ya, fa in dalil, kalau datang dia mendatangkan dalil, maka diterima. Kalau tidak, maka hukum asal adalah halal dan tidak ada perbedaan di atas muka bumi itu apakah bentuknya hewan atau benda atau buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan ya e, hukum asalnya adalah halal sehingga tegak adanya dalil yang melarangnya ini dalil yang e, ketiga dalil yang keempat adalah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Salman Al Farisi radhiyallahu anhu hadisnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah dan dihasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Al-Jami' bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda al-halalu ma ahallallahu fi kitabih wal haramu ma harramallahu fi kitabih wa ma sakata anhu fa huwa mimma afa anhu. ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sesuatu yang halal itu adalah apa yang Allah halalkan dalam kitabnya. Sesuatu yang haram adalah sesuatu apa yang Allah haramkan dalam kitabnya. Wa ma sakata anhu fa huwa mimma afa anhu. Dan apa yang Allah diamkan, apa yang Allah diamkan itu adalah hal yang dimaafkan. Dari kalimat hal yang dimaafkan maka keluar kaidah al-aslu fi ma sakata Allahu anhu al-hil. Hukum asal dari apa yang Allah Subhanahu wa taala diamkan maka halal. Ya. Kemudian dalil akal dalil akal tentunya selain dalil ini dalil sama, dalil nakli Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian dalil akal tentang kaidah ini bahwa annal intifa' bil maskuti anhu intifa' bima la darara fihi 'ala al-maliki wa la 'ala al-muntafi'. Bahwa mengambil manfaat dari apa yang didiamkan oleh Allah dari mengambil manfaat sesuatu yang tidak ada kemudaratan tentunya bagi Malik yakni bagi raja maksud di sini adalah Allah yang memiliki yang memiliki bumi juga tidak ada kemudaratan bagi al-muntafi' bagi yang mengambil manfaat maka wajib kata ulama alla yumna untuk tidak dicegah ya untuk tidak dicegah kal istida'ati bi dhawil ghair wal istidlal bijidari. ya seperti mengambil cahaya cahayanya orang misalkan kita jalan di malam hari gelap kan nggak bisa jalan kemudian ada cahaya dari rumah orang kan kita boleh berjalan mengambil cahaya itu atau duduk sebentar misalkan ada yang kita ingin lihat atau baca dengan cahaya orang kita boleh kan gitu dan tidak bukan sesuatu yang haram. Bukan sesuatu yang haram. Atau karena kepanasan, ada tembok orang tinggi. Kemudian kita berada di samping tembok itu untuk beristidlal. Istidlal ini untuk eh, supaya tidak kena sinar matahari dinaungi dengan tembok tersebut. Kan tembok milik orang lain. Kita bernaung di samping tembok orang kan boleh. Ya, hukumnya adalah halal. ولأن الله جل وعلا إما أن يكون خلق هذه الأشياء المسكوت عنها لحكمة أو لغير حكمة والثاني باطل قطعا Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua yang ada di atas muka bumi ini yang didiamkan oleh Allah hukumnya imma li hikmah atau li ghairi hikmah. Bisa ada tentunya ada atas dasar hikmah atau tidak ada hikmah di balik itu. Tentunya pendapat yang kedua yang tidak ada hikmah adalah sesuatu yang batil, sudah dipastikan. Karena karena apa? karena dalam surat uh, Al-Anbiya ayat 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Tidaklah kami menciptakan atau kami tidak menciptakan langit dan bumi kata Allah Subhanahu wa taala dan antara keduanya uh, dengan main-main tidak. Dengan main-main. Ini tidak kata Allah. Main-main ya, abas ini tidak tidak kita sifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh. Ya. Fa idza tafaya thabata anna al kana al-hikmah. Ya. Apabila sifat main-main ini ternafikan dari diri Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah ciptakan itu mengandung hikmah. Ada hikmahnya. Maksudnya apa? Hikmah adalah intifa'ul makhlukati bihadzal asya. Agar makhluk bisa mengambil manfaat dengan apa yang Allah ciptakan tersebut. Fathabata hina izin maka dengan hal itu maka sabitlah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan uh, apa yang Allah ciptakan untuk diambil manfaatnya oleh orang-orang yang membutuhkan. rabbi bidzalik maka dengan hal ini jelaslah bahwa hukum asal al-manafi' yakni hukum asal apa yang Allah Subhanahu wa taala diamkan dari hal-hal yang manfaat. Hukum asal adalah al-hillu wal ibaha Hukum asal adalah halal dan e, mubah. Wallahu alam bisawab. Ini dalil dari sama Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian para pendengar dan para pemirsa yang Allah muliakan, kita masuk sekarang kepada tatbiqat al-qaidah. Penerapan penerapan dari kaidah. <clears throat> Sekali lagi kita sedang membahas sebuah kaidah al-aslu fima sakata Allah anhu al-hil. Hukum asal dari apa yang Allah Subhanahu wa taala diamkan adalah halal atau mubah. Baik. Contoh yang pertama dari penerapan kaidah ini. Eh, dan ini sering ditanyakan. Beliau memberikan contoh tentang tansyiful a'dha'i ba'dal wudu' tansyiful a'dha ba'da al-wudu. Tentang mengeringkan atau mengusap dengan handuk atau dengan apa saja anggota tubuh kita setelah wudu. Ya, kita berwudu, kita usap tangan, eh maaf, kita cuci tangan di antaranya, ya kan? Basuh muka, ya, basuh kaki. Nah, tentunya basah dengan air. Apa hukumnya? Membasuh bekas uh, eh, wudhu. Syekh Muhammad berkata, Tanshiful a'dha'i ba'dal wudhu'i la ba's. Mengeringkan anggota tubuh, ya, mengelapnya dengan handuk misalkan setelah wudhu, ini tidak mengapa. Baik, kenapa? لأن الأصل فيما عدا العبادات من الأفعال الحل والإباحة حتى يكون دليل على المنع karena hukum asal dari apa yang Allah diamkan selain dari ibadah, dari masalah ibadah, maka hukum adalah halal dan mubah sampai adanya dalil yang mengatakan hal itu terlarang. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Idza kanat al-maitatu min hayawanin yubahu bil zakah kabahimatil an'am fa innahu yajuzu al-intifa'u bijildiha لكن بعد الدبغ ويباح استعماله في كل شيء حتى في غير اليابسات لأن الأصل الحل والإباحة Misalkan ada pertanyaan. Contoh yang kedua ini yang berhubungan dengan jild al-maitah, kulit bangkai. Kulit bangkai. kulit bangkai dari hewan yang Syekh Utsaimin bilang di sini dari hewan yang yubahul bizaka yang mabak yang mubah ya yang halal dimakan dengan cara menyembelih ya seperti kabahimatil anam hewan ternak seperti hewan ternak misalkan kita lihat ada bangkai kambing atau bangkai kerbau ya kerbau mati kambing mati. Hmm? Kemudian kita tahu bahwa Allah mengharamkan memakan bangkai. Tetapi kita lihat oh ini kulitnya bisa dimanfaatkan tidak kan gitu. Kulit kerbau, kulit kambing, ya. Kulit kerbau misalkan buat eh, jaket atau buat tas atau apalah seperti itu. <clears throat> ya, bisa nggak dimanfaatkan? Syekh Utsaimin berkata di sini, "Fa innahu yajuzu al-intifa'u bi jildiha." Boleh mengambil manfaat dengan kulitnya. Akan tetapi syaratnya lakin ba'da dalal. Akan tetapi setelah disamak. Setelah disamak. Wa yubahu isti'malu isti'malu fi kulli syai. Dan dimubahkan ya menggunakannya dalam segala sesuatu bahkan dalam perkara yang gue ya bisa dalam perkara yang bukan uh, ya bisa bukan perkara yang ya bisa ini perkara yang apa namanya perkara yang kering dalam hal yang basah-basah ya dalam hal yang basah ya misalkan yang berhubungan dengan air misalkan kantong itu untuk jadi misalkan kantong air kan jadi basah tuh apa hukumnya jadi hal jadi haram enggak kata Syekh Utsaimin ini boleh karena al-asl hukum asalnya adalah al-hilu wal ibaha hukum asalnya adalah halal dan mubah masalah berikutnya masalah berikutnya adalah la ba'sa bi wad'i mukabbiri saut في المنارة للتأذين به وذلك لأن الأصل في الأعيان والمنافع الحل والإباحة Tidak mengapa kata Syekh Utsaimin meletakkan mukabbir as-saut, mukabbir saut yang di mikrofon. ya mikrofon di menara untuk azan tentunya. Kenapa boleh? Karena dengan kaidah ini beliau menggunakan al-asl fil a'yan wal manafi al hil wal ibaha. Hukum asal dalam hal yang Allah diamkan dari sesuatu yang bermanfaat adalah halal dan mubah. Ini contoh yang ketiga. Contoh yang berikutnya. <clears throat> contoh berikutnya. La ba'sa an yaghus as-sa'imu fil ma'i aw yasbah fihi. Boleh tidak orang yang puasa misalkan eh, kaum muslimin di hari ini ya, tanggal 9 Muharram dianjurkan puasa ya. Dan besok tanggal 10 Muharram juga dianjurkan eh, puasa ya. Eh, misalkan yang lagi puasa ini orang yang puasa ini eh, rendam di air misalkan, nyemplung di air atau berenang di air. Boleh tidak? Hmm? Hukumnya tentunya boleh. Hukumnya tentunya boleh. Karena karena ذلك الفعل ليس بمفطر Karena hal tersebut tidak mem, tidak membatalkan. Al aslu al hil hukum asal adalah halal hatta yakuma dalilun al karahati wa tahrim. Sehingga tegak dalil ya tentang pengharamannya atau dimakruhkannya hal itu. Dan tidak ada, tidak ada dalil. Oleh karena itu kurang tepat. Orang yang mengatakan orang yang berpuasa itu misalkan di siang hari dia <clears throat> menguyurkan air dari atas ke bawah misalkan untuk mencegah panas atau haus ya atau renang atau misalkan e, ngerendam di e, kolam renang ini misalkan ah, makruh atau ada lebih parah lagi haram ya nggak ada dalil dan Allah diamkan oleh karena itu boleh bagi yang berpuasa berenang atau merendam tapi ingat jangan sampai kemasukan air ke tubuh ya atau sengaja minum ya, tentunya batal ya berikutnya ini banyak yang tidak diketahui oleh kita. Ini contoh yang kelima. Syekh berkata, "Yajuzu lil muhrim an yaktasila lin nadhafah aw yagmis ra'sahu fil ma' aw yughayyir thiyab al ihram ila thiyabin anzafa minha wa ajwad." ويجوز له أيضا أن يترفه بالتكييف وغير ذلك من أسباب الراحة لأن الأصل الحل والجواز Ini bagi orang yang melakukan ihram, baik itu imrah atau haji. setelah memakai kain ihram ya dan berniat ihram kemudian maka bagi dia kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala boleh untuk um, yaktasil mandi ya kan misalkan ambil mikot dari Madinah misalkan Dhul kan ke ke Mekah masih beberapa jam lagi nyampe di sana keringatan ya keringatan. Boleh tidak mandi? Boleh mandi. Ya. Dengan air atau panas misalkan. Atau boleh juga kata beliau mengganti pakaian ihram. Mengganti pakaian ihram boleh. Ya, misalkan pakaian ihram sudah kecil sudah eh, eh, jelek, maka diganti dengan pakaian uh, yang lebih uh, bersih. Maka ini pun boleh. Juga dibolehkan ya bi at Dia bersenang-senang dengan AC misalkan. Karena panas, ah, dekat AC kemudian duduk gitu kan. Supaya kena dingin ini boleh. Karena hukum asal adalah al-aslu adalah al-hillu wal jawaz. Hukum asal adalah halal dan dibolehkan. Kemudian juga di antaranya beliau berkata, "Laisa min mahdurat al-ihram lubsus sa'ati aw nadharat al-'ain." Lianna al-asl huwa al-hil. Kata beliau, e, bukan termasuk hal yang diharamkan dilakukan dalam ihram, yakni lubsus sa'ah, memakai jam tangan. Ya, memakai jam tangan boleh. Atau memakai an-nadharatul ain, memakai kacamata. Ya. Eh, boleh, jangan dilepas, ya. Dan itu karena apa? Hukum asal adalah halal. Kemudian eh, terakhir, terakhir adalah contoh terakhir, tubahu aniyatul kuffar wa thiyabuhum in juhilaha haluha li'anna al-asla fil a'yani al hillu wal ibaha. Ini banyak yang tidak diketahui ya. Jadi dimubahkan dimubahkan ya aniyatul kufar dimubahkan aniyatul kufar ani ini bejana bejananya orang kafir wasiyabuhum dan pakaian-pakaiannya mereka injuhila haluha apabila keadaannya majhul keadaannya majhul karena hukum asalnya adalah al-hillu wal ibaha jadi misalkan gini ada minum ada gelas gelasnya orang kafir kita nggak tahu keadaannya majhul ya, majhul. Boleh nggak kita minum dengan gelas tersebut? Boleh nggak kita makan dengan piringnya mereka? Hukum asalnya boleh. Hukum asalnya mubah. Kita makan, kita minum dengan perkakas mereka. Ya. Lihat injuhila haduha. Apabila keadaannya majhulah. Tapi kalau misalkan eh, kita tahu misalkan bekas minuman atau bekas eh, makanan dari daging babi, minyak babi yang masih ada nempel dan seterusnya di situ, maka nggak boleh. Maka tidak boleh. Tapi kalau majhul, oh ini bersih kelihatannya, maka hukum asalnya boleh. Nggak mesti kita tanya eh, mas atau pak atau mbak atau ibu, ini bekas babi ya. Nggak mesti ditanya seperti itu. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami kaidah ini masya Allah kaidah yang membuat kita murtah membuat kita tenang membuat kita ini hidup nyaman santai dan tidak banyak was was tidak banyak was was ya lihat hukum al aslu fima sakata Allah anhu al hil hukum asal tentang apa yang Allah diamkan halal karena ada pendapat mengatakan uh, saya dengar di luar ya bahwa minum e, gelas atau piringnya orang kafir nggak boleh digunakan. Ini pendapat yang berlebihan. Wulu, ya, boleh digunakan, boleh buat tempat makan, buat tempat minum, selama kita tidak tahu keadaannya, majhul, ya, selama majhulul hal. Jadi tidak boleh ekstrim dalam masalah agama. Mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan musibah besar. Hukumnya sama dengan menghar meng meng meng menghalalkan Eh, apa yang Allah haramkan. Kan kita nggak boleh menghalalkan apa yang Allah haramkan. Orang ya ribut rame, misalnya gini, riba halal, misalkan, uh, rame orang kan, Waduh, masa dia mengatakan riba halal, riba halal, masa dia mengatakan seperti itu sesat ini, ah gitu kan? Tapi ternyata banyak orang yang mengharamkan yang Allah halalkan dan itu terjadi di bukan pada orang awam subhanallah maksudnya bukan pada orang-orang yang biasa ternyata orang-orang yang beragama maksudnya agamanya lebih dari yang lain karena apa sikap was-was yang berlebihan sampai mengharamkan yang Allah halalkan mengharamkan yang Allah halalkan sampai eh, seperti tadi masalah minuman Eh, gelas dan piring orang kafir haram sama sekali mutlak nggak boleh digunakan. Ini kan mengharamkan apa yang Allah halalkan, nah, boleh hukumnya. Lihat kata Allah, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhib hadza halal wa hadza haram." Enggak boleh. Ada lagi, haram memakai cincin, misalkan cincin perak haram karena eh, itu perhiasan itu buat wanita. Lihat pemahamannya setengah. Ya, padahal sesuatu yang halal, sesuatu yang halal. Jadi banyak di antara Eh, atau sebagian kita kaum muslimin karena saking was-wasnya terjatuh kepada mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Ingat bahwa ini sesuatu yang besar. Oleh karena itu kita harus memahami kaidah al-aslu fi ma Allahu anhu al-hil. Hukum asal dari apa yang Allah diamkan itu adalah halal. Dan di muka tadi di mukadimah saya ingatkan dengan sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala yakni surat An-Nahl ayat 116 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadha halal wa hadha haram litaftaru 'ala Allahi al-kadhib innal ladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun." Kata Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian berkata dengan apa yang disifati oleh lisan kalian dengan kedustaan. Ini halal, ini haram. Tidak boleh kalian berkata ini halal ya, ini haram ya. Tidak boleh. Ya, kalau dengan hawa nafsu Ya, Allah katakan litaftaru 'ala Allahil kadzib untuk men mengadakan e, kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, "Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun." Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan e, mengada-ada kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala la yuflihun kata Allah. Mereka tidak akan beruntung. Mereka tidak akan beruntung kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat murka terhadap orang yang mengharamkan apa yang Allah halal, halalkan. Ya tadi Allah katakan kul man harrama zinatullah allati akhraja li ibadihi wat tayyibati minar rizq. Siapa orangnya yang mengharamkan zinat Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan siapa orang yang mengharamkan at tayyibat hal-hal yang baik di atas muka bumi ini dari rizki Allah Subhanahu wa taala ya dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Al-Maidah ayat yang ke-87, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan thayyibat, hal-hal yang baik yang Allah halalkan. Wa la ta'tadu. Janganlah kalian melampaui batas. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang di atas muka bumi ini adalah untuk kita yakni dengan firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencipta dialah Allah Subhanahu wa taala eh, khalaqa lakum telah menciptakan untuk kalian ma fil ard apa yang ada di atas muka bumi ini jami'a semuanya untuk kalian dan di sini kata Syekh Utsaimin lil ibaha untuk eh, menunjukkan kemubahan apa yang ada di atas muka bumi ini kecuali kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya jelas dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam maka hukumnya kembali kepada haram karena yang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dari Rasul sallallahu alaihi wasallam karena Rasul sallallahu alaihi SAW tidaklah ber, bersabda melainkan dari wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat dari kaidah al-aslu fi ma sakatallahu anhu al-hil. Dan baru beberapa contoh, ada beberapa contoh yang lain insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, Baik Saya jazakallah khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi, Hafizahullah ta'ala yang telah menjelaskan kaidah yang sangat agung dan mulia bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala diamkan secara hukum asalnya adalah halal dan terlarang bagi kita untuk mengharamkan apa yang Allah halalkan demikian pula sebaliknya. Pendengar dan pemirsa Roja TV kita berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya terkait dengan pembahasan ini. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di layanan uh, pesan singkat kami di 0819896543. Kita angkat untuk telepon uh, eh, terlebih dahulu, silahkan. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Saya dari Pak Ali dari Medan dari Cikarang. Baik, Pak Ali dari Medan. Ahlan, silakan Pak. Ini bertanya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Pak Ali. Silakan. Apa hukumnya kalau kita pergi ke suatu daerah, misalnya ke Cina, misalnya kita makan di suatu restoran dan kita Cina. tanyakan eh. apa makan ini halal, uh, ke negeri Mereka mengatakan halal. Yeah. Apakah eh. hukumnya kalau kita makan di restoran itu, sementara yang punya restoran, hmm. yang punya restoran itu Pelayannya semuanya adalah non muslim. Ya. Nah, Baik, satu yang kedua, ya. kalau kita gimana kalau kita menyewakan rumah kepada yang non muslim. Mohon penjelasan Ustaz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakallah khairan Ali. Jazakallah khairan Pak Ali atas pertanyaannya. Nah, pertanyaan yang sangat bagus sekali dan butuh jawaban ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apabila kita pergi ke daerah yang ma'ruf daerah itu adalah e, misalkan daerah kesyirikan yang negerinya bukan negeri Islam hukum asalnya mereka kafir Islamnya satu dua dan begitu kan maka kaidah ini ya ada pengecualian tentunya ya e, kita harus harus harus e, kembali ke kaidah lagi harus ke kaidah lagi kalau misalkan yang dimasak itu tidak ada hubungan dengan dengan hal-hal yang diharamkan, ya, maka mubah. Tapi kalau yang dimasak ini adalah sesuatu yang memang diharamkan dengan beberapa sebab, maka hukumnya kembali kepada keharaman. Kaidah ini memang eh, ada istisna, ada pengecualian. Ya. Kaidah ini ada dua pengecualian. Pengecualian yang pertama adalah masalah kemaluan. Ini kemaluan wanita. Hukum asalnya haram kecuali dinikahi dengan eh, kecuali dinikahi. Ya. Yang kedua tentang masalah daging. Daging, ya. Daging. Misalkan kita ke negeri kafir. Ya. negeri kafir, kita muslim. Kemudian kita masuk ke rumah makan. Ya. Ada makanan seperti ayam goreng, halal apa haram? Kita tahu yang jualnya kafir. Maksudnya kafirnya adalah watanian, bukan ahlul kitab ya. Kalau ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, sesembelihannya halal. Tapi ternyata selain Yahudi dan Nasrani misalkan, dia uh, agamanya menyembah dewa misalkan, menyembah berhala misalkan. Maka makanannya dia sesembelihan dia adalah kembali ke haram. Kembali ke haram. Kita nggak boleh makan dagingnya, kita nggak boleh makan dagingnya ya kalau yang nyembelihnya mereka itu nah tapi kalau yang nyembelihnya adalah misalkan orang Kristen atau orang Yahudi orang Nasrani atau orang Yahudi maka kembali ke halal ya jadi uh, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Maidah bahwa sesembelihan dari sesembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah kitab itu halal. Tapi kalau yang nyembelihnya adalah misalkan eh, agamanya bukan Yahudi dan Nasrani ya itu ada hukum khusus ya secara umum kaum musyrikin itu ada eh, orang kafir itu ada ahlul kitab dan ada selain ahlul kitab lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin ya lihat Allah sebutkan orang non Islam itu ahlul kitab dan musyrikin Ahlul kitab yakni eh, Yahudi dan Nasrani, yang kedua musyrikin. Ya. Kalau Yahudi dan Nasrani ya, ada hukum tersendiri dalam sesembelihan mereka, yakni halal kita memakan eh, sesembelihan mereka selama hewannya halal. Selama hewannya halal. Seperti misalkan mereka sembelih ayam, sembelih kambing, sembelih eh, domba, ya, sembelih sapi misalkan. Maka sesembelihan mereka halal kita makan. Nah, ya. Kalau misalkan e, mereka nyembelih, tapi hewannya haram, babi misalkan, nyembelih babi, nyembelih anjing, maka nggak boleh kita makan, nggak boleh kita makan. Kembali ke negeri e, Cina, maka bapak lihat, bapak lihat, ya, e, mereka agamanya apa, kemudian e, yang disajikan itu adalah makanan apa, Nah, itu harus diperinci, ya. Kalau misalkan makanan biasa, misalkan makanan roti, ya, atau misalkan di sana ada tempe tahu, misalkan ada tempe tahu yang nggak ada hubungan dengan sembelihan, maka itu halal. Maka itu adalah halal. Atau sayur-sayuran, maka itu halal. Jadi kalau sudah berhubungan dengan sesembelihan, sesembelihan, maka kita harus lihat dianya ahlul kita atau bukan. Kalau ahlul kita kita lihat sesembelihannya atau dagingnya. Kalau daging hewan yang boleh dimakan maka boleh. Kalau ternyata dagingnya adalah daging yang diharamkan dalam syariat Islam, ya seperti babi kan Allah haramkan dalam Al-Qur'an. Ya, dan dalam sunnah. Anjing juga ya. Kodok juga misalkan. Ya, kodok kan haram. Maka kita haram memakannya. Ya. Nah, kalau misalkan yang punya adalah agamanya bukan Yahudi dan Nasrani, Jangan jauh-jauh seperti di Bali, misalkan. Di Bali ya. Orang Islam juga harus hati-hati. Orang Islam hati-hati. Kita ke Bali, ya. E, kalau yang disuguhkan adalah ayam atau kambing, tapi yang nyembelih adalah orang non-muslim, bukan muslim, kan nggak pakai basmalah mereka. Nggak pakai basmalah, maka yang mereka suguhkan dari makanan haram kita makan. Ya, kita cari muslim ya. jadi di Bali saja kita harus eh, hati-hati uh, ya kan karena banyak di situ orang yang non muslim tentunya atau orang Buddha uh, orang orang Hindu orang Buddha di situ ada nah itu tentang makan di restoran Cina dan seterusnya kan Cina juga ada yang muslim kan uh, ada yang uh, Nasoro, ada Yahudi, ada musyrikin. Jadi harus kita bedakan. <clears throat> Taib. Kemudian masalah yang kedua, masalah apa ini? Menyewakan rumah. Oh iya, menyewakan rumah kepada non-muslim. Non -muslim. Nah, muamalat hukum asalnya adalah boleh. Kita mengadakan jual beli, jual beli dengan non-muslim itu boleh. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mau wafatnya kan beliau menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Ya kan? Jadi muamalat hukum muamalat hukum asalnya dengan orang apa namanya Yahudi orang Nasrani boleh-boleh saja. Ya. Boleh-boleh saja. Tetapi lebih baik eh, ini bukan pengharaman, tapi eh, nasihat saja. Nasihatnya ini misalkan ada yang muslim lebih membutuhkan maka tentunya kita lebih mengedepankan orang muslim ya dari sisi jual belinya dari sisi muamalatnya ya karena selain kita menolong juga e, manfaatnya lebih ba eh, baik untuk mereka ya kalau bolehnya boleh kalau bolehnya boleh ya baik wallahu alam bisawab Terima kasih jazakallah atas penjelasan dan jawabannya. Demikian Bapak Ali, barakallah kami terima kembali via telepon. Silahkan. Ya, halo. Baik, telah masuk, sudah masuk, silahkan. Halo. Halo, kami berikan kesempatan kembali di pertanyaan via telepon di 0218236543. Untuk telepon yang kedua silahkan. Halo. Silahkan. Baik. Kami akan pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Kaidah yang kita bahas bahwa segala sesuatu yang didiamkan oleh Allah adalah halal hukumnya. Apakah ini juga berlaku dalam permasalahan ibadah Ustaz? Hmm. Karena ada beberapa yang secara uh, penjelasan tidak tidak diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim mm -hmm. dan juga di dalam sunnah. Mm -hmm. Dan kemudian berdalil dengan kaidah ini mm -hmm. bahwa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan dan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Iya. Jazakallahu khair. Masya Allah bagus sekali pertanyaannya. Bagus sekali. Sangat berhubungan ya. Baik. <clears throat> Al-aslu fi ma sakatallahu anhu al-hil. Hukum asal dari apa yang Allah diamkan adalah halal, ya. Ini berhubungan dengan selain ibadah. Tadi saya sudah jelaskan kan di sela-sela saya eh, baca dari keterangan ulama. Adapun tentang ibadah itu ada kaidah tersendiri. Tentang ibadah kaidah tersendiri. Tentang ibadah malah terbalik kaidahnya. Terbalik. Al-aslu fil ibadati al-hadru. Hukum asal ibadah itu haram bukan halal. Ya. Kalau masalah dunia, tadi masalah intifa, masalah yang kita manfaatkan dari apa yang ada di muka bumi ini, hukum asalnya halal. Tapi kalau dalam masalah ibadah, justru berbeda dan terbalik dengan kaidah ini. Kalau dalam masalah ibadah, al-aslu fil ibadati al-hadru. Hukum asal ibadah itu adalah haram. Kecuali kalau ada dalil penghalalannya. Kecuali ada dalil yang menunjukkan disyariatkannya ibadah tersebut. Apa dalilnya? Dalilnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam bihi Allah." Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Kemudian dalil hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang beramal tidak ada contoh dari kami maka tertolak man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa Siapa yang membuat hal-hal yang baru dari perkara kami maka tertolak. Dan Rasulullah SAW berkata, kullu bid'atin dhalalah Setiap bid'ah itu adalah sesat. Ya. Nah, dalam masalah ibadah dibalik. Bukan halal, tetapi haram. Ya, artinya apa? Artinya tidak boleh kita mengatakan ini wajib atau ini sunnah, melainkan didasari dengan dalil ya untuk membolehkannya. Seperti akan kita katakan saat lima waktu wajib. Nah, wajib karena apa? Ada dalilnya. Aqimus sholat Rasulullah SAW menjelaskan itu. Ya. Jadi kalau kita mengatakan ada sholat anu misalkan, misalkan eh, sholat eh, sholat manjat genting misalkan. Nah, misalkan kita mau naik eh, rumah lantai dua atau lantai tiga sampai ke genting, ada sholatnya misalkan. Supaya nggak jatuh. Nggak ada. Ya. Nah, kalau misalkan dibebaskan seperti ini, seribu orang, seribu amalan ibadah nantinya. Rusak nantinya. Nah, jadi harus kita pahami, kalau dalam masalah dunia, hukum asalnya mubah. Dalam masalah ibadah, hukum asalnya haram. Allah a'lam ya Iya. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasan dan jawabannya. Yang akan kembali pertanyaan dari pesan singkat, beberapa pertanyaan menanggapi dari apa yang sebelumnya disampaikan Ustaz. Apakah orang-orang non-muslim seperti Nasrani dan Yahudi sekarang masih bisa dikatakan ahlu kitab? Nah. Bukankah mereka menyembah uh, Isa yang mereka sebut dengan anak Tuhan dan bukankah kita mereka sudah dirubah-rubah Ustaz? Dan apakah penyebutan uh, ahlul kitab ini membawa konsekuensi bahwa mereka eh, bagian dari kaum muslimin. jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Nah, pernyataan ahli kitab bukan berarti menjadikan mereka bagian dari kaum muslimin, tidak. Ini harus dipahami. Kemudian apa sama ahli kitab yang dulu sama sekarang? Sama. Apa bedanya? Ya. Kenapa turun Islam? Kenapa Allah menurunkan Nabi Muhammad SAW, mengutus Nabi Muhammad? Dan Allah kenapa menurunkan Al-Quran? Karena apa? Kitab-kitabnya orang Yahudi dan Nasrani sudah dirubah-rubah. Ya tidak? Ya. Jadi itu berubah. Kan Allah jelaskan. Allah jelaskan dalam Al-Quran. Mereka yuharrifun. Mereka mentahrif. Ya. Mereka menulis dengan tangan-tangan mereka kitab-kitab di ubah rubah yang ada dalam Injil dan eh, Taurat mereka. Ya. Kan sama. Kalau misalkan masih murni, Allah nggak ngutus Nabi Muhammad SAW. Ya, diutusin Nabi Muhammad SAW untuk untuk mengajak ya, manusia kepada tauhid dan untuk meluruskan agama sebelumnya. Ya. Jadi tidak ada perbedaan. Lihat Allah katakan lam yakun ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin. Orang kafir itu dari kalangan ahli kitab dan orang kafir itu juga dari kalangan kaum musyrikin. Pertanyaan apa yang membedakan? Kalau untuk mengatakan misalkan zaman dulu uh, zaman sekarang ya, eh, ahli kitab yani Yahudi dan Nasrani Yahudi, Nasrani sekarang merubah-rubah kitab mereka sekarang ini. Saya tanya, zaman dulu sudah dirubah belum kitabnya? Kan sudah. Orang sekarang menyembah Isa, zaman dulu sudah menyembah Isa belum? Sudah. Allah katakan laqad kafara alladziina qalu innallaha thalith thalathah. Kafirlah kata Allah SWT. Orang yang mengatakan Allah itu Tadi itu, Trinitas, ag ag agama Trinitas sudah ada sejak diturunkan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu diturunkanlah Nabi Muhammad SAW. Maksudnya eh, di, diutuslah Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW mengutus uh, utusan untuk menulis uh, untuk mendakwahi Raja Her Heraklius Romawi Nasoro. Ya kan? Nah, ketika kaum muslimin hijrah pertama ke Habasyah, Nasoro mereka. Nasara. Dan sudah dirubah-rubah agama mereka. Sudah dirubah-rubah agama mereka. Ya. Ini yang harus kita pahami. Ya. Jadi tidak ada bedanya antara zaman dulu sama sekarang. Cuma mungkin ya, dari perbedaan sisi banyaknya perubahan, ya lebih banyak itu zaman sekarang. Karena semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, orang semakin merubahnya banyak. Tapi dalam hukum Islam, mengubah satu ayat saja kufur. Merubah satu ayat saja kufur Orang-orang Nasrani yang merubah Injil mereka, satu ayat saja kufur. Tidak ada bedanya dengan merubah dua ayat, tiga ayat, empat ayat, lima ayat, dan seterusnya. Oleh karena itu tidak ada bedanya Ahlul Kitab dulu sampai sekarang. Kalau misalkan beda, berarti Al-Quran tidak dipakai sekarang. Ya? ya tentunya sama. Tidak ada bedanya, Allah alam. Soal ini saja yang bisa anda sampaikan, ah, eh, Ihsan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di pagi hari ini bermanfaat khususnya untuk yang membaca dan khususnya buat para eh, secara umum buat para pendengar dan pemirsa mudah-mudahan kita semua diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya minta maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ada kata-kata yang tidak benar um, yang, yang benar dan dari Allah dan Rasulnya dan yang salah tentu dari saya dan dari syaitan ya dan mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati dan dijaga oleh Allah